Adab yang mulia, akhlak yang mulia menandakan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang sempurna. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Segala hal yang dikaitkan dengan iman, dan akidah baik itu ucapan, perbuatan, perilaku, tingkah laku, tata kerama, sopan santun, akhlak adab menunjukkan pentingnya hal itu, urgensi hal itu harus ada pada seorang muslim untuk menyempurnakan imannya, keislamannya. Juga dikarenakan akhlak wal adab merupakan kunci semua perkara kebaikan. Kunci yang dengan itu seorang insan, seorang hamba, seorang muslim bisa menggapai semua kebajikan, bisa mengamalkan semua kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kana al-fuhsyu fi shayin qatta illa shanah, wa la kana al-haya'u fi syai'in qatta illa zanah." Tidaklah al-fuhsyu ucapan kotor, ucapan keji itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Kata-kata kotor, kata-kata kecil, tindakan kotor, tindakan yang kecil mencoreng semua hal. Tidak pula ada rasa malu pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasinya. Rasa malu menghiasi menjadikan indah segala sesuatu. Atibi rahimahullah menjelaskan dan ini, ini, ini yang di, yang mau disampaikan. Beliau menjelaskan hadis di atas. Kata Atibi rahimahullah disebutkan dalam buku Faidul Qadir al Bunawi. Kata Atibi wa asyara bihadzain. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk dua perangai ini yang pertama al-haya rasa malu, terpuji. Yang kedua al-fuhsu, tindakan ucapan kecil dan kotor yang tercela. Belum mengisyaratkan ila annal akhlaqar razilah as-sayyi'ah miftahu kulli syarr bahwasanya akhlak yang rendah akhlak yang jelek, yang buruk itu kunci semua kejahatan, kunci semua kejelekan, kunci yang membuka semua bentuk kerusakan-kerusakan. Bal hiya Bahkan akhlak yang rendah, akhlak yang buruk itulah semua kejahatan. Belum mengatakan wal akhlaqal hasanata miftahu kulli khair dan menegaskan bahwa akhlak yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, adab, sopan santun yang baik kunci semua perkara kebaikan. <clears throat> Kunci semua perkara kebaikan. Bal hiyal khairu kulluh Bahkan akhlak mulia itulah semua kebajikan, semua kebaikan. Yang kita inginkan ikhwan. Adab akhlak itu sangat urgent dikarenakan dengan itulah seorang muslim punya kunci miftah dengan kunci itu dia buka semua perkara kebaikan. Kebaikan ini, kebaikan itu, Terbuka untuk dia semuanya. Dipegang kuncinya. Sehingga sangat urgen sekali. Harus punya akhlak. Harus punya adab. Seorang muslim harus beretika. Harus berakhlak. Harus beradab. Apalagi seorang muslim di atas sunnah. Dikatakan sebagai sunni salafi. Harus beretika. Beradab. Berakhlak itu lambang iman yang sempurna bagi dirinya dan kunci membuka semua perkara kebaikan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madadu Salikin mengatakan wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih adab seseorang, etika seseorang, tata krama sopan santun seseorang itu lambang kebahagiaan dia dan tanda suksesnya dia. Orang dikatakan saadah berbahagia ketika punya etika, tata krama. Orang dikatakan berhasil, sukses, bahagia ketika dia sebagai sosok yang berakhlak, yang beradab, yang punya sopan santun, yang beretika. Wakillatu adabihi unwanu syakawatihi wa bawarih. Sementara gelil adab orang yang nggak punya etika, nggak punya adab, sedikit adabnya tanda sengsaranya dia dan kebinasaan dia. Belum mengatakan famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithil adab. Tidaklah didatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan sesuatu yang lebih hebat, lebih bagus dibandingkan dengan cara adab. Maknanya dengan etikamu, dengan akhlakmu, dengan tata keramamu, dengan sopan santunmu, dengan adabmu, engkau akan bisa mendatangkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Hidayah minallah, taufik minallah kemudian dari Allah Jalla wa'ala semata. Lantaran sebab adabmu. Wala ustujliba hirmanuha bimisirkadil adab dan tidaklah didatangkan keharaman keharaman dunia dan akhirat artinya hal-hal yang menghalangi kebaikan dunia dan akhirat dengan semisal gelil adab dia nggak punya adab nggak punya etika nggak punya sopan santun adabnya jelek akhlaknya buruk itulah yang paling banyak mendatangkan kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Sehingga sekali lagi akhlak dan adab itu perkara urgen bagi seorang muslim. Apalagi muslim yang punya komitmen berislam di atas sunnah. Mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, sama seperti sunnah, Berislam dengan pemahaman salaf sebagai muslim sunni salafi wajib berakhlak, wajib beradab, harus punya etika, tata kerama, sopan santun. Barakallahu fikum. Ini itu semuanya. Tapi terlebih lagi ditujukan kepada salafiyin karena mereka punya komitmen berislam dengan benar. Ikhwanifidinazakumullah, adab dan akhlak itu panjang pembahasannya. Dirinci dengan detail dalam Islam. Dibahas terkadang terkait dengan anggota badan. Ada adab mata, adab telinga, adab bicara, adab tangan, adab kaki, adab anggota badan. Dibahas panjang oleh para ulama tapi seringkalinya adab dan etika dibahas berkaitan dengan dengan siapa engkau berinteraksi. Sehingga ada adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada pasutri, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, etika adab kepada tetangganya, kepada famili-familinya, teman-teman sahabatnya, kaum muslimin, masyarakatnya, ulamanya, umaraknya, adab kepada bangsanya, negaranya, adab kepada hewan-hewan, etika kepada alam raya ini, bahkan ada adab etika kepada non muslim, ada etika kepada orang saleh, ada adab kepada orang yang menyimpang yang sesat, ahlul bid'ah, etika adab kepada kaum kufar, panjang pembahasannya. Masing-masingnya dijabarkan, dirinci oleh para ulama dalam kutubul adab, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab. Sehingga semuanya interaksinya dengan akhlak mulia, dengan adab yang baik. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak salafi muslim dalam bermasyarakat. Kita fokuskan pada pembahasan bermasyarakat. Satu bagian daripada akhlak Islam, akhlak sunnah yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ikhwanullah untuk memudahkan pemahaman pembahasan ini karena sangat panjang sekali. Akan kita bikin poin per poin. Barakallahu fikum pembahasan yang dengan itu kita akan bisa mengetahui bagaimana akhlak muslim akhlak seorang sunni salafi dalam ber, berinteraksi dengan sesama dalam bermasyarakat. Ada yang diterapkan, ada yang dihindarkan. Barakallahu Ada kalanya bersikap lunak, ada kalanya bersikap tegas. Dengan keadaannya masing-masing barakallahu fikum. Sebelum membahas poin-poinnya, Hal penting yang perlu disampaikan di bagian awal adalah bahwasanya interaksi seorang muslim terutama muslim sunni salafi dengan masyarakatnya itu interaksi yang dibangun di atas dasar akhlak Islam, etika Islam, sopan santun, tata krama dalam pandangan Islam yakni yang diajarkan dalam kitab Allah dan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dijabarkan oleh para ulama yang dikatakan akhlak dan adab maka dikatakan itulah adabnya muslim akhlaknya muslim akhlaknya salafi itu tolak ukurnya akhlak Islam etika Islam tata, tata kerama Islam sopan Islam yang mengacu pada Alkitab, Sunnah dan keterangan para ulamanya. Barakallahu fikum. Tolak ukurnya bukan adat masyarakat. Tolak ukurnya bukan pendapat fulan, pendapat alan. Tolak ukurnya bukan perasaan naluri, hati nurani. Tapi tolak ukurnya adalah syariat. Ketika Islam, bimbingan sunnah, memberikan bimbingan, berinteraksi dengan pihak ini dengan cara ini, lakukan. Itu akhlak mulia. Bimbingan sunnah menjelaskan etika, akhlak bersama dengan pihak ini, caranya demikian, kerjakan, lakukan. Itulah akhlak Islam. Anda terbimbing dengan bimbingan akhlak Islam, akhlak sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dikarenakan agama Islam itu agama akhlak, agama adab. Misi besar dakwah di kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Belum mengatakan dalam hadisnya, Innama tu'istu liutammi masalihal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, yang baik. Dengan lafaz ini disebutkan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia sahih atau hasan lizatih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Ini yang paling penting. Baik. Intinya interaksinya dengan dasar akhlakul karimah. Maka dibahas, di, dibahasakan akhlak muslim akhlak sunni, akhlak salafi dalam bermasyarakat dengan akhlak yang mulia. Poin yang pertama yang diangkat terkait dengan bab ini adalah bahwasanya seorang muslim, seorang sunni salafi yata'amal ma'an nas ala hasabi manazilihim allati anzalahumullahu ta'ala iyaha seorang muslim berinteraksi dengan masyarakatnya sesuai dengan manzilah masing-masing orang yang memang Allah posisikan dia di manzilah itu di tengah-tengah masyarakat Wahai muslim, wahai salafi, ketika Anda berinteraksi dengan masyarakatmu, ini poin pertama yang harus kamu perhatikan. Perhatikan manzilatun nas. Kedudukan posisi orang di masyarakat itu. Di tengah-tengah masyarakat barakallahu fikum. An-nas ajnas si hadhihi masalah mereka itu bertingkat-tingkat. Ada manzilah-manzilahnya. Ada martabat-martabatnya. Tidak satu manzilah, satu martabat. Yang ini pejabat. Yang ini rakyat. Apa semua pejabat? Tidak. Apakah semua rakyat? Tidak. Ada pejabat, ada rakyat. Yang ini alim, yang ini jahil. Yang ini ngerti ilmu, yang ini awam abangan yang ngerti ilmu. Ada kafir, ada sahir. Ini sudah tua, sepuh, syebeh. Yang ini masih muda. Masih-masih punya manzilah. Ada gani, ada fakir. Ini orang miskin, yang ini orang kaya. Zen, Artinya apa? Masing-masing orang punya manzilah. Anda wahai muslim, ketika berinteraksi dengan mereka dan ingin menunjukkan akhlak Islam kepada mereka, hendaklah engkau berinteraksi dengan masing-masing orang sesuai dengan manzilahnya sendiri-sendiri. Dan lihat bagaimana bimbingan Islam yang menjelaskan interaksi dengan pihak tersebut. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis Indah Abi Dawud, Tirmidhi, dan juga yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina bukan termasuk golongan kami ancaman ini seseorang yang tidak merahmati menyayangi anak-anak kecil kami bukan golongan kami seseorang tidak mengenali kemuliaan keutamaan orang-orang tua di antara kami. Ada yang sagir, ada yang kabir. Ketika menyebut sagir, bagaimana interaksinya? Rahmah. Ketika menyebut yang kabir, bagaimana muamalahnya? Ya'rif syarafa kabirih. Yang kecil-kecil disayangi, diayomi, Ya, masih cilik-cilik. Nih, dong, jong, ya, masih kecil-kecil. Disayangi, diayomi, dicintai. Dia masih kecil, diarahkan, dibimbing. yang kecil-kecil, dirahmati. Yang tua-tua, dimuliakan, dihormati, diagungkan dengan batas-batas syariat. Hormati dia, muliakan dia, orangkan dia. Kenapa? Syebek, sudah tua, di atas kamu usianya. Kabir juga dimaknakan dengan orang yang besar ilmunya. Ini para ulama. Yang ini ulama, yang ini bukan ulama. Yang bukan ulama, kamu ajari ilmu. Kamu bimbing, kamu arahkan. Yang ulama, kamu muliakan, kamu hormati dengan batas-batas syariat. Beda cara interaksinya. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Disebutkan dalam hadis yang lain, Indah Abi Dawud dan dikatakan Hasan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Sesungguhnya termasuk upaya memuliakan Allah, termasuk tindakan memuliakan Allah, mengagungkan Allah ialah ikram syaibatil muslim. Engkau memuliakan sosok muslim yang sepe-sepe. rusaiba itu yang sudah punya uban putih dan dia muslim. Orang bilang apa? Sebe. Ikram muliakan orang-orang tua yang sudah putih rambutnya itu dan dia muslim. Yang kedua, wahamil Qur'ani ghairil ghari fihi wal jafi anhu Muliakan pula yang membawa Al-Quran. Hamil Quran. al Quran. Yang hafid al Quran. Yang alim tentang Al-Quran. Para ulama. Para hufaz. Jangan melampaui batas. Dan jangan kurang dari batasannya. Muliakan para ulama. Muliakan ahli ilmi. Muliakan yang eh, mengerti agama. Para ulama, para masyaikh, para duat, para asatidah, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Muliakan. Wa ikrama zissultanil muqsid. Dan memuliakan penguasa-penguasa yang punya rasa adil. Muliakan penguasamu. Muliakan pejabatmu. Sebagai orang yang menguasai kamu. Yang mengatur urusan kamu. Terkait dengan dunia wiyah kamu. Para umara, para wulad, para The Sultan al-Musib. Kita memuliakan tiga tipe orang ini itu dianggap seperti kita mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Artinya amal yang sangat dianjurkan, sangat dihimbau, besar pahalanya. Sebagaimana engkau mengagungkan Allah Jalla wa'ala, memuliakan Allah Jalla wa'ala. Amal ibadah yang, yang begitu besar, begitu agung. Maka di para makhluk ada pihak-pihak yang harus kamu muliakan dikarenakan punya manzilah. Yang pertama karena usianya sebeh. Ente masih muda, ini sebeh, muliakan karena usianya. Yang kedua karena ilmunya. Ini ahlu Quran, ahlu hadis, ulama, masyair, asatidah, duat, mudarisin, mubalighin, Dibahasakan sekarang mubalik, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang soleh. Yang ketiga, karena kekuasaannya. Dia seorang umara, seorang penguasa, seorang pejabat. Ini eh, kepala desamu, lurahmu, ini camatmu, bupatimu, pemane, wali kotamu, gubernurmu, presidenmu. Dimuliakan karena jabatannya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan ya azakumullah wahai muslim wahai salafi tunjukkan akhlaknya kamu dalam berinteraksi dalam bermasyarakat. Cara yang pertama adalah hendaklah engkau berinteraksi dengan masing-masing orang sesuai dengan menzilahnya. Sama yang seumuran sama kamu bisa enak ngomongnya sepantaran. Hmm? Ya apa ente? Seger ente. ente ente ente, ente ngomongnya enak. Ente ente. Hmm? Oh, pokoknya gampang lah. Sepantaran. Tapi giliran engkau berinteraksi, berbicara dengan yang lebih tua, jangan ente ente ente ente. Ente ente siapa? Ente masih muda. Yang kamu hadapi ini siapa? Sebe. Jangan pakai enta ente enta ente. Itu nggak punya adab, nggak punya etika. Hmm? Kok ngomongnya lebih tinggi di hadapan orang tua, menunjukkan kesombonganmu, menunjukkan eh, keangkuhan kamu, tidak punya adab dalam tutur kata, kata-katanya kasar, nggak ada lembutnya sama sekali, nggak ada hormatnya sama sekali. Itu gol adab. Enggak demikian akhlak seorang salafi. Lihat, oh dia syaibih. Lebih tua daripada antum. Maka kenali keutamaannya. Muliakan dia. Hormati dia. Dengan tutur katamu. Dengan perilaku kamu. Dengan khidmatmu. Dengan yang wajar. Dengan bimbingan Islam. Engkau bicara sama orang yang ber berilmu. Ini alim. Ini ustaz. Ini dai, ini kiai, ini mubalek, tokoh masyarakat, tokoh agama. Hormati dia, muliakan dia karena ilmunya. Eh, Menghadapi seorang penguasa. Jangan pandang itu penguasa baik atau penguasa nggak baik. Dia seorang penguasa, pejabatmu, penguasamu, muliakan dia, hormati dia, karena dia sebagai amirmu. Apalagi penguasa kamu baik-baik. Apalagi penguasa kamu, pejabat kamu saleh. Lebih muliakan lagi. Karena jabatannya. Semoga dipahami dengan baik. Dan masing-masing kamu kasih haknya. Ya, anak kecil kamu kasih haknya. Sayangi dia, rahmati dia, bimbing dia, ayomi dia. Yang tua-tua punya haknya hormati dia, muliakan dia, wahakata. Diterapkan pada masing-masing orang, maka interaksinya menjadi indah. Itulah akhlak muslim, akhlak salafi. Barakallahu fikum. Ada suara peringatan. Kita sekoras dulu, salat maghrib dulu insyaallah, diteruskan pada maghrib ila insyaallah. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.